الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه Kita sampai pada halaman 180. Hmm. -hmm. man abadullaha birraja'i. Ya. Yeah. dengan kaum Khawarij dan Murji'ah uh, beda lagi dengan kaum Khawarij dan Mu'tazilah yaitu yang kemarin kita bahas kaum yang beribadah kepada Allah hanya dengan berdasarkan al-khawf rasa takut semata. Tidak ada mahabbah, tidak ada rasa cinta yang dikembangkan oleh mereka ini. Tetapi semata-mata karena takut dari ancaman azab Allah. Beda dengan mereka kelompok bid'ah yang lainnya, kelompok sesat yang lainnya, yaitu man abadullah bir roja wahdah. Mereka yang beribadah kepada Allah dengan semata-mata roja, semata-mata dengan mengharapkan keutamaan dari Allah. di mana mereka wahulahi humul murjiatu yaitu mereka kaum murjiah di mana kaum murjiah ini kesesatannya yaitu menganggap amalan itu bukan bagian daripada bukan bagian daripada iman Sehingga karena menganggap amalan itu bukan daripada iman, mereka menganggap bahwa iman itu tidak di, tidak bertambah dengan amalan ketaatan, tidak berkurang dengan amalan kemaksiatan. Ini bedanya sesatnya murjiah. Akibatnya mereka menganggap bahwa iman itu sama antara orang yang paling maksiat dengan imannya orang yang paling taat pada Nabi. Sampai saking ekstrimnya mereka, akibat daripada kebidahan kesesatan yang menyeret mereka kepada perasaan tenang dan mengharapkan keutamaan dari Allah. Perasaan tenang dari kemungkinan ancaman azab Allah. Karena merasa imannya sudah cukup sempurna akibat daripada bid'ah, akibat daripada kesesatan yang menyelinap dalam pikiran mereka Akhirnya mereka beribadah kepada Allah hanya semata-mata dengan roja mengharapkan fadilah keutamaan dari Allah. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan ancaman digugurkannya, dibatalkannya ibadah dia atau dianggap batal atau batil oleh Allah. Sama sekali tidak mempertimbangkan itu dan tidak memikirkan itu. Yang mereka lakukan hanya memastikan bahwa pasti mereka diterima amalannya oleh Allah. Pasti mereka akan diberi pahala dan diberi surga oleh Allah. Alladzina qalau yaitu golongan orang-orang yang melampaui batas wabalahu fi nususil wahadil karim dan mereka melampaui batas dalam memahami nas-nas dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim dalil-dalil dari Al-Hadith yang berisi al wahd janji pahala, janji fadilah, keutamaan dari Allah Al-Karim yang maha mulia. Mereka melampaui batas di dalam memahami janji-janji itu. Hatta wasala bihimul hadda angkalu sehingga akibatnya mereka telah sampai pada batasan kesesatan sehingga mereka mengatakan la yadurru ma'al imani ma'siyatun kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun tidak akan bermudarat maksiat itu kepada iman dan sebagaimana tidak akan bermanfaat ketaatan itu bagi kufur kekafiran kalau ketaatan tidak akan bermanfaat dengan adanya kekafiran betul orang yang kafir belum masuk Islam tidak akan bermanfaat sodakoh yang dia lakukan sumbangan apapun yang dia lakukan tidak ada, tidak ada gunanya di akhirat karena dia kafir nah, tetapi kemudian disamakan disejajarkan hal ini dengan orang yang mukmin. Dikatakan kemaksiatan itu tidak tidak akan merusakkan, tidak akan mengganggu eh, keimanan. Maka ini adalah satu kias analogi yang bapak. Bagaimana ketaatan terhadap kekafiran dikiaskan dengan hukum kemaksiatan terhadap keimanan. Tentu ini jauh dari jauh panggang dari hati. Ya. Analogi yang tidak tidak tepat. Kias yang mahal farid, kias mahal farid namanya. Mengkiaskan sesuatu yang berbeda jelas kemaksiatan itu mengganggu mengganggu keimanan nah, dikatakan di sini wa ada qata'un zahir menganalogikan antara tidak bermanfaat tahapnya ketaatan terhadap kekafiran dikiaskan dengan tidak bermabarotnya kemaksiatan terhadap keimanan kias yang demikian ini adalah khotoun dohir adalah kesalahan yang yang sangat nyata Fa'inna Allah subhanahu wa ta'ala qal Karena Allah yang maha suci telah berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه أم نجعل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون كتب الله من بنى omongan musyriki dan orang-orang yang mempunyai pemahaman demikian apakah menyangka mereka yang ijtarahus sayyihat yang tenggelam dalam berbagai kemaksiatan kejelekan itu apakah mereka menyangka bahwa mereka akan kami jadikan seperti keadaannya orang-orang yang beriman dan beramal soleh sawa mahyahu wa mamatahum baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kematiannya apakah mereka menyangka bahwa kami akan menyamakan dua golongan manusia ini yaitu golongan orang yang tenggelam dalam kemaksiatan dengan golongan orang yang e, beriman dan beramal saleh sa'amayah kumun. Betapa jeleknya apa yang mereka tetapkan. Ya. Jadi Allah membantah kalau dikatakan seorang mukmin yang asi, yang suka bermaksiat mau disamakan dengan seorang mukmin yang taat, yang suka taat kepada Allah dengan alasan bahwa kemaksiatannya dan ketaatannya tidak akan mengurangi atau menambahi imannya. Maka orang mukmin yang asli tidak kurang imannya dengan kemaksiatannya. Orang mukmin yang taat beramal soleh tidak bertambah imannya dengan amal soleh itu masa mau disamakan ini kan berarti menyamakan antara seorang mukmin yang soleh dengan seorang mukmin yang asi yang suka bermaksiat menyamakan kedua golongan manusia ini adalah salah perbuatannya salah ya sa'amayah kumun betapa jeleknya apa yang mereka tetapkan itu waqala subhanahu dan juga firman Allah yang maha suci أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار Surat Sot ayat ke-28 Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama seperti kalmuksidin orang-orang yang berbuat jahat berbuat kerusakan di muka bumi apakah kami akan menyamakan orang yang bertakwa dengan orang yang fajir yang suka bermaksiat tentu ini tidak adil Allah menyatakan bahwa yang demikian ini mustahil ada pada Allah ya pasti tidak akan sama orang yang mutakin dengan orang yang fujar fujar orang yang suka berbuat kejahatan. Pasti tidak sama orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi dengan orang yang suka beramal soleh pasti tidak sama. Nah, maka hal omongan mur, eh, murjia yang menganggap sama orang imannya orang yang bermaksiat dengan imannya orang yang taat itu adalah pendapat yang ditentang oleh Allah. Ya, itu adalah pendapat yang sesat karena bertentangan langsung dengan dengan ketentuan Allah Taala. Ya. Ila ghairi dalika minal ayati. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya allati angkarallahu biha alal kufari yang Allah ingkari dalam pernyataan-pernyataannya di ayat-ayat itu uh, atas pemikiran orang kafir alladzina ra'au yang berpandangan biar Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi idza kana yaumul qiyamati yaumul jazai alal amali apabila di hari kiamat nanti hari pembalasan terhadap amalan-amalan Fa saya sayakunu lahum indahu minal manazili wa minal jahil wal minal jahil wa takrimi wa minan na na'imi. Ha? Mereka mempunyai anggapan orang-orang kafir itu bahwa mereka mempunyai nanti di hari kiamat uh, mereka akan mempunyai kedudukan. Nah, al manazil mereka yakin bahwa mereka itu punya manazil, punya eh, posisi-posisi uh, di sisi Allah, yaitu minal jah, kemuliaan, buat takrim, dan kehormatan. Wa minan naimi dan juga mereka yakin bahwa mereka itu akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kal aisyil ladhi ashu bihi fid dunya seperti kehidupan yang mereka alami di dunia. Orang-orang kafir mempunyai anggapan begitu. Mereka yakin bahwa kekafirannya itu tidak akan menghalangi untuk datangnya kepada mereka kemuliaan di sisi Allah. Allah Alladhi, eh, yang mereka merasa hidup mereka tidak beda dengan alladhin alladhi asyu fihi fid dunya qiyasan li amril akhirah mereka menganggap bahwa tidak ada beda kehidupan mereka di dunia dengan di akhirat kalau di dunia mereka adalah para tokoh-tokoh para eh, pimpinan suku ya, dan orang-orang terhormat di keluarganya, maka mereka yakin bahwa di akhirat juga akan diperlakukan demikian oleh Allah. Ya, kiasan mereka mengkiaskan liambil akhirat ala amri dunia. Mereka mengkiaskan kehidupan akhirat itu dengan kehidupan dunia. Maka kalau di dalam kehidupan dunia ada uh, kelas kiri, uh, kelas rendah, ada kelas ningrat, kelas tinggi. Nah di akhirat nanti juga mereka yakin akan demikian. Mereka yang dari kelas orang-orang um, yang dari suku-suku tinggi nanti di akhirat diyakini akan juga mencapai kedudukan yang demikian. Ha? Alasa ama za'amu Ketahuilah betapa jeleknya anggapan mereka seperti ini dan keyakinan mereka yang seperti ini. Keyakinan seolah-olah di akhirat nanti kedudukan mereka juga tinggi dengan tidak mempengaruhi mereka mempengaruhi uh, keyak apa kekafiran yang mereka lakukan dan kedurhakaan yang mereka lakukan. Nah, ini pikiran-pikiran pada orang kafir ditentang oleh Allah. Oleh Allah taala. Ya. Idan al-murji'atu kalau begitu Orang murjiah itu ialah kaumun golau. Kaum yang melampaui batas. Wabalahu fi nususil wa'adil Dan melampaui batas dalam hal memahami dalil-dalil Al-Quran dan al hadid yang berisi al wahd Janji kemuliaan dari Allah. Wataraku al wa'id janiban ha? mereka meninggalkan dalil-dalil yang berisi ancaman. Mereka tidak mau mempelajari, tidak mau membaca dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah yang berisi ancaman-ancaman. Mereka hanya menumpahkan perhatian kepada qadha'ilul amal saja. Keutamaan-keutamaan amal. Amalan ini pahalanya demikian, ah, perkataan ini pahalanya demikian dan sebagainya dan mereka meninggalkan un untuk mempelajari dan menengok ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang berisi ancaman ancaman adab bikhilafi ahli sunnati wal jamaati ulama salaf wa atba'ihim bi ihsanin beda keadaan murjiah dan keadaan mu'tazilah keadaan murjiah dengan keadaan khawarij ini beda ya, dengan keadaan ahli sunnah wal jamaah keadaan para ulama istalaf ulama istalaf yaitu ulama yang terdahulu ya, maksudnya terdahulu yaitu ulama generasi-generasi pertama Islam generasi ulama dari kalangan sahabat Nabi. Ya, ulama salaf atau ulama dari kalangan tabi'in, generasi tabi'in, yaitu ulama dari kalangan para murid-murid sahabat Nabi. Generasi kedua. Ha? Mereka ahli sunnah wal jamaah بإحسان dan termasuk ahli sunnah wal jamaah ialah pengikut-pengikut para ulama salaf tersebut yang mengikuti mereka dengan baik ya jadi ini pemahaman bukan organisasi ahli sunnah wal jamaah itu pemahaman bukan organisasi jadi tidak ada registrasi pendaftaran anggota ahli sunnah wal jamaah. Ya, tidak ada uh, artinya uh, apa stempel untuk menjadi anggota ahli sunnah wal jamaah itu harus dapat stempel dari Fulan dan Alan. Ya, dari si Polan atau si Alan. Tetapi hal itu nol jamaah itu ialah mereka yang mengikuti para ulama salaf dengan cara yang baik dengan cara yang baik yaitu dengan ilmu dan amal ilmunya mengikuti mereka mengambil dari mereka hanya eh, dilakukan di atas dasar ilmu para ulama salaf tersebut. Ya. Maka para ulama salaf berbeda dengan dengan cara ibadahnya orang Khawarij dan Mu'tazilah berbeda dengan cara ibadahnya orang Murji'ah Kalau cara ibadahnya orang khawarij dan mur dan mu'tazila ekstrim untuk me mengutamakan rasa khauf, rasa takut kepada Allah sehingga tidak ada celah sama sekali dalam benak mereka tentang kedudukan Allah itu sebagai zat yang maha pemurah dan maha pengampun dan maha pemberi keutamaan. Yang terpetik dalam benak mereka ketika beribadah kepada Allah semata-mata ancaman adab Allah. Fadail aman tidak ada dalam benak mereka sama sekali. Ya, ini Mu'tazilah dan Khawarij dalam beribadah kepada Allah. Beda pula ahli sunnah para ulama salaf dan para pengikut mereka. Beda pula dalam beribadah kepada Allah dengan kaum murjiah. Bagaimana kaum murjiah ekstrim dalam memperhatikan dan mengutamakan tentang berita-berita fadailul amal keutamaan-keutamaan amal ini murjiah begitu besarnya mereka dalam menumpahkan perhatian kepada fadailul lama kaum murji'ah ini maka mereka pun akhirnya sampai mengatakan orang yang bermaksiat imannya itu sama dengan orang yang beramal soleh. Ha, Ahlus sunnah berbeda dengan mereka ini pula. Kemudian diterangkan bagaimana ahlus sunnah itu. Para ulama salaf dan para pengikut ulama salaf yang mengikut salaf dengan cara yang baik. Fa'innahum abadullah tabarakau ta'ala mereka beribadah kepada Allah Ta'ala bil hubbi warrajai wal khawfi dengan cinta dan roja dan berharap dan berharap kepada Allah, apa fadailul amal kepada keutamaan-keutamaan amalan yang disediakan oleh Allah dan juga dengan khauf rasa takut mereka mempelajari semua dalil baik dalil yang memberitakan tentang ancaman adab Allah bagi mereka yang melanggar kewajiban-kewajiban agama. Mereka mempelajari juga tentang dalil-dalil yang memberitakan keutamaan fadhailul amal, keutamaan-keutamaan amalan yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang taat kepada syariat Allah. Hah? juga mereka mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang memberitakan tentang bagaimana keutamaan cinta kepada Allah dan keutamaan mereka yang dicintai oleh Allah. Bagaimana membangun hubungan cinta kasih dengan Allah. Ya, sehingga beribadah kepada Allah dengan cinta. Ahlussunnah sunnah jamaah ya, mempelajari semua dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beramal dengan semua dalil itu. Tidak mempelajari dalil-dalil itu hanya dengan semata-mata kecenderungan hawa nafsu saja. Ya, kalau sedang, sedang nafsunya marah kepada uh, kepada Eh, mada kemaksiatan dan kedurhakaan, kebidahan dan kekafiran, maka kecenderungannya hanya membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman Allah terhadap kemaksiatan, kebidahan dan kekafiran. Sampai tidak lagi menoleh kepada dalil-dalil Al-Quran Sunnah yang memberitakan tentang keutamaan yang Allah sediakan bagi mereka yang taat kepada syariat. Kalau hatinya sedang cenderung kepada kelembutan, maka dia hanya menumpahkan perhatian kepada dalil-dalil yang memberitakan tentang keutamaan yang Allah berikan serta pahala yang Allah berikan dan ampunan yang Allah berikan tanpa menoleh lagi kepada dalil-dalil yang mengancam ah, bagi mereka yang durhaka kepada Allah. Nah ini namanya mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kecenderungan hawa nafsu. Nah, bagaimana kalau ahlu sunnah wal jamaah tidak tidak mengkaitkan uh, dengan kecenderungan hawa nafsu. Hawa nafsu ditundukkan dengan dalil. Ya, bukan dalil yang ditunjuk uh, yang ditundukkan kepada hawa nafsu. Tapi sebaliknya hawa nafsu yang ditundukkan kepada dalil. Nah, apa yang diberitakan di dalam Al-Quran was sunnah ilmu ditundukkan kepada ilmu ya hawa nafsu makanya kalau ahli sunnah wal jamaah itu ber apa ma, eh, belajar dulu baru baru beramal dengan ilmu ya mempelajari dalil-dalil Al-Quran Sunnah ya baru beramal dengan dalil itu ini kalau ahli sunnah tapi kalau ahlul bid'ah beramal dulu dan membuat kesimpulan dulu baru mencari dalil pembenaran terhadap kesimpulannya. Nah ini bedanya ahlul sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya, tentu sangat jauh perbedaan yang demikian ini. dikatakan di sini uh, bahwa ahli sunnah wal jamaah dan ulama eh, yaitu ulama salaf dan pengikut-pengikut ulama salaf mereka beribadah kepada Allah Tabaraka Ta'ala dengan cinta dan roja dan menggantungkan harapan fadilah keutamaan pahala dari Allah wal khauf dan juga disertai dengan rasa takut uh, dari ancaman kemurkaan Allah wadullilahu subhanahu wa ta'ala dan menghinakan diri di hadapan Allah yang maha suci dan maha tinggi lengkap perasaan hati yang di yang ditumbuhkan oleh ahli sunnah wal jamaah dalam beribadah kepada Allah. Karena apa? Mengumpulkan semua dalil. Ha? Baik dalil tarhib yang memberi ancaman-ancaman terhadap mereka yang durhaka maupun dalil tarhib yang memberi janji pahala bagi mereka yang taat kepada Allah. Bawa bahwa bahwa faku bahwa faku lisiratil mustaqimi sehingga mereka pun mencocoki siratul mustaqim jalan yang lurus Li'an nabi adine ibadati ala hadis surati wa ala hadal hali baina nususil wadi wal wahidi. ha? mereka men, men, menempuh jalan yang lurus mengapa? karena di dalam ibadah mereka dengan cara demikian ala hadis surah dengan bentuk ibadah yang demikian Wala hadal hal dan dengan keadaan ibadah yang seperti itu ibadah tersebut jamaah mengumpulkan pengamalan terhadap nususil wahid baina nususil wahid wal wahid mengumpulkan dalil-dalil nusus itu zaman dari nas nas itu ialah dalil dalil-dalil yang berisi wa'ad wal wa'id janji pahala dari Allah dan dalil-dalil wa'id ancaman-ancaman kemurkaan Allah falam yas falam maslakal qawarijil wal mu'tazilati mereka ahli sunnah jamaah tidak menempuh al khawarij wal mu'tazila jalan yang ditempuh oleh orang khawarij dan orang mu'tazila yang apa beribadah pada Allah hanya terpaku dengan ancaman-ancaman azab walam yasluku maslaka ahlil irja'i juga ahli sunnah tidak mau menempuh jalannya kaum murjiah yang hanya perhatian kepada dalil-dalil wa'ad pahala janji Allah walam eh, alladzina qalu la yadurru ma'al imani ma'asiyatun kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun yaitu kaum murjiah yang mengatakan tidak berguna. Tidak akan merugikan iman. Kemaksiatan itu, kemaksiatan itu tidak merugikan iman. Sebagaimana ketaatan itu tidak bermanfaat terhadap kekafiran. Ini murjiah maka ahli tidak tidak mau menempuh jalan pemikiran murjiah dalam beribadah itu seperti ini walam yasluku maslaka sufiyatid dhalatil mudillah dan ahli sunnah tidak mau menempuh jalan ibadahnya orang-orang sufi yang sesat dan menyesatkan di mana orang sufi mengatakan apa beribadah kepada Allah itu hanya berdasarkan cinta semata. Jadi kata mereka, kalau orang beribadah kepada Allah hanya dengan takut dari ancaman hadapnya, ini anak kecil kata mereka. Kalau orang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan harapannya akan pahala ini kuli kata mereka. Jadi kalau orang itu ingin mencapai tingkatan tertinggi dalam beribadah, masih kata mereka, sufia, maka tidak boleh dia takut dari ancaman azab Allah dan tidak boleh berharap kepada kabilah keutamaan dari Allah. Jadi beribadah kepada Allah hanya berdasarkan karena cinta kepada Allah. Karena mahabbah, cinta kepada Allah, katanya Sufi. Ya. Seperti antara lain yang masyhur dari ucapan ucapan Rabi'ah al-Adawiyah yang mengatakan apa? Ya Rob, Ya Allah, kalau aku beri, kalau engkau tahu bahwa aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka jangan engkau beri aku surgamu. Kalau aku beribadah kepadamu karena takut dari api nerakamu, maka masukkanlah aku ke nerakamu. Tapi anugerahkanlah kepadaku untuk aku beribadah kepadamu hanya berdasarkan cintaku kepadamu. Nah, ini omongan sesat dan menyesatkan. Sangat berbahaya. Ya. Orang itu mempunyai kecenderungan maksiat. Manusia mempunyai kecenderungan maksiat dan mempunyai kecenderungan untuk taat. Itu fitrah. Fitrah manusia. Kalau malaikat hanya kecenderungannya taat. Tidak ada kecenderungan durhaka kepada Allah. Ya, Kalau syaitan itu hanya kecenderungannya maksiat durhaka kepada Allah. Tidak ada sama sekali kecenderungan untuk taat. Nah, tetapi manusia mempunyai dua kecenderungan, kecenderungan taat dan kecenderungan maksiat sekaligus pada dirinya. Kalau dua kecenderungan ini tidak ada remnya, waduh. Ketika dia sedang taat, maka dia akan dengan mudah untuk terjatuh kepada hulu melampaui batas akhirnya ujung-ujungnya apa? Patah arang, putus asa. Sebab lari terlalu kencang, akhirnya terengah-engah di tengah jalan. Belum sampai padahal perjalanan masih jauh. Nah, tidak mengukur dengan kemampuan diri. Akhirnya berhenti di tengah jalan. Karena apa? Tidak ada remnya dia dalam taat. Kalau dia sedang cenderung kepada maksiat, ketika tidak ada remnya, dia akhirnya terjerumus dalam dalam berbagai kedurhakaan. Maka yang mengerem kedua perkara ini ialah ar-raja wal khawf yang membuat dia itu istiqomah di atas taat ialah wajah harapan kepada pahala yang ada di sisi Allah ya yang membuat dia itu mempunyai rem kemampuan menahan diri dari kemaksiatan ialah al khawf karena takut dari ancaman Allah atas orang yang bermaksiat. Maka khauf adalah rem untuk kecenderungan kepada kemaksiatan. Ya. Dan arroja adalah penyeimbang dalam semangat dia untuk taat kepada Allah sehingga bisa istiqomah dalam ketaatan itu. Nah demikian mestinya ditambah lagi dengan al-mahabbah cinta kepada Allah ini membuat dia rindu kepada Allah rindu untuk selalu taat dan mendekatkan diri kepada Allah ya nah ini akan lebih me menguatkan dia dalam berjalan di atas siratal mustaqim namun kalau cuman pada satu sisi saja, khauf saja. Akibatnya orang gampang putus asa dari rahmat Allah karena hanya dijejeli dengan dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi tentang takut ngerinya ancaman azab Allah, kemurkaan Allah dan sebagainya. Putus asa dari rahmat Allah. Demikian pula kalau orang itu dijejeli hanya dengan qabahidul amal, Keutamaan amalan ini demikian, keutamaan amalan itu demikian. Sama sekali tidak diperkenalkan kepadanya ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang memberitakan apa ancaman-ancaman kemurkaan Allah. Dia akhirnya terlalu pede, terlalu percaya diri, dan meremehkan perkara maksiat ya merasa cukup dirinya dengan amalan-amalan dari amalan solehnya itu dan merasa besar diri bahwa dia telah mempunyai amalan yang sempurna dan pasti masuk surga tertipu dia dengan pikiran dia sendiri dengan kejahilan dia sendiri ya nah jadi, khwana fitina azakumullah, maka harus seorang itu dalam rangka beriman kepada Allah, beramal dengan amalan soleh, harus dia itu mempunyai rasa khawf, takut dari ancaman azab Allah dan harus mempunyai raja harapan kepada utama Allah dan bila ingin menyempurnakan amalan ibadahnya dan bila ingin merasakan lezatnya amalan ibadahnya dan lezatnya iman maka harus ditumbuhkan pula dalam hatinya rasa cinta kepada Allah ya rindu kepada Allah. Nah, maka dengan bid'ah akhirnya coba kita lihat tidak terjadi keseimbangan cenderung untuk ekstrim baik bid'ah kuaris dan mu'tazilah Hah? yang ekstrim untuk menggambarkan bahwa Allah itu sebagai pihak yang sangat seram tidak ada rahmat sama sekali ataupun bid'ah bid'ah murji'ah yang menggambarkan bahwa Allah itu adalah maha pemurah saking murahnya sehingga tidak perlu ditakuti untuk bermaksiat kepadanya untuk durhaka kepadanya saking murahnya gambaran dia tentang Allah sedemikian rupa karena bid'ah ya, ataupun orang-orang sufi ya, yang menggambarkan bahwa Allah itu hanyalah cinta dan cinta dan cinta ya sehingga akhirnya kemudian terjatuh kepada berbagai kesesatan-kesesatan karena alasan cinta kepada Allah kesesatan wahdatul wujud kesesatan manunggaling kawula Gusti kesesatan pada keyakinan bahwa Allah menyatu dengan dirinya dirinya menyatu dengan Allah dan itu semua karena uh, mahabbah sufia, model cinta kepada Allah seperti yang diajarkan oleh sufia Torekot Sufiyah. Jadi begitu ikhwanna Dina azakumullah ya Ahli sunnah jamaah tidak menempuh jalan orang-orang yang menyimpang itu tadi. Ya. Ahli sunnah wal jamaah beribadah kepada Allah dengan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah yang memberitakan tentang mana tentang Allah siapakah Allah dan memperkenalkan kita untuk betul-betul mempunyai rasa takut kepada ancaman hadap Allah memperkenalkan kita untuk berharap kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan memperkenalkan kita untuk mencintai Allah. Dalil-dalil itu dipelajari semua oleh ahli sunnah wal jamaah, oleh ahli sunnah wal jamaah, ya, sehingga mereka beribadah kepada Allah itu lengkap mempunyai segala perbekalan tersebut yaitu al-khawf, ar-raja dan al-mahabbah. Rasa takut dari ancaman adab Allah, kemurkaan Allah, ar-raja berharap kepada rahmat Allah dan ampunannya dan mahabbah cinta kepada Allah. Selanjutnya Syekh Zaid Al-Matfali hafizahullah wa saddada qudahu menyatakan wa min al-ihsani fil aqidati dan termasuk perbuatan ihsan dalam perkara akidah kalau tadi kita bicarakan tentang ihsan dalam perkara ibadah ya Ihsan dalam perkara akidah ialah al-iqraru bi rububiyatillahi azza wa jalla. Mengakui tentang meyakini tentang rububiyah Allah yang maha agung dan maha mulia. Hah? Meyakini bahwa Allah menciptakan Allah satu-satunya yang menciptakan segala makhluknya Allah satu-satunya yang memiliki menguasai segala makhluknya Allah satu-satunya yang memelihara segala makhluknya ini keyakinan ini ya, dinamakan tauhid rububiyah ha? meyakini dan mengakui tentang sifat rububiyah bagi Allah Azza wa Jalla وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون dan eh, tauhid rububiyah ini adalah jenis tauhid yang akar bihi al musyrikun yang diakui oleh orang-orang musyrik Arab al musyrikun al Arab orang-orang musyrik dari kalangan Arab pada zaman jahiliyah mereka mengakui dan mengimani tauhid tauhid rububiyah. Ya, mereka meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rizki, Allah satu-satunya eh, yang memelihara alam ini dan Allah satu-satunya yang menakdirkan segala sesuatu. Walam yuqalifu fihi illa sirdimatun qalilatun min ahlil ilhad dan tidak ada yang menyelisihi tauhid rububiyah ini tidak ada yang menentang tauhid rububiyah ini di kalangan mereka kecuali sirdimatun qalilah kecuali sekelompok secuil kelompok sedikit orang-orang eh, sedikit dari ahlil ilhad dari kalangan ateis yang ada di masa jahiliyah itu. Kanu yusamuna ad-dahriyin. Mereka kaum ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan di masa jahil jahiliyah itu dinamakan kaum ad-dahriyin. Dinamakan kaum ad-dahriyin yaitu Samahumul Quranu bidalika. Al-Qur'an menamai mereka dengan nama seperti itu. Haitsu qala azza wa jalla Haitsu qala azza man qail anhum di mana Allah telah berfirman Allah sebagai azza man qail dia yang paling mulia dari segala yang berfirman Allah bercerita tentang mereka dalam surat Al-Jatiyah ayat ke-24 tentang kaum ateis ini. Allah menyatakan hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan bahwa tidak ada kehidupan bagi kita kecuali kehidupan kita di dunia ini. Kita akan mati dan kita hidup di dunia ini saja dan tidak akan membinasakan kita kecuali adar, kecuali masa. Ya. Mereka apa? Eh, menyatakan ingkar adanya hari kiamat, ingkar adanya Allah yang mencipta dan membinasakan, mencipta segala sesuatu dan membinasakan segala sesuatu. Mereka mengingkari itu. Mereka mengingkari hari kiamat. Nah ini kelompok kecil dari kalangan ahlul jahiliyah tetapi mayoritas mereka beriman adanya tauhid rububiyah. Ya. Nah, wa yusammuna bil mulhidina awit tahiin awit tabaiin al-marxiyin mereka dinamakan pula dengan al mulhidin kaum ateis atau dinamakan at-tabaiin. Nah, kaum tabaiin, kaum realis. Awil Marxiin, kaum marxis. Karena Karl Marx dan Hegel ini dua orang yang meletakkan teori-teori sosialisme ekstrim yang sering dinamakan komunisme di mana dalam teori komunisme yang diletakkan oleh kedua tohut sosialisme tersebut ya, dikatakan adanya teori eh, materialisme yang sangat ekstrim yang dari teori materialisme itu yang mereka kembangkan akhirnya mereka mengingkari adanya Allah karena terlalu terikat dengan teori materialisme tersebut. Bahkan mereka sampai pada tingkat mengatakan agama itu adalah candu masyarakat. Ya. Maka uh, eh, li'annahum ankaru wujud Allah azza wa jalla washtaharu anhum qawluhum la ilaha wal hayata wal la ilaha wal hayatu maddah mereka mengingkari adanya Allah, wastahadu anhum qauluhum dan sangat terkenal dari mereka omongan mereka yang menyatakan la ilaha wal hayatu ba'da. Tidak ada Tuhan dan kehidupan itu adalah materi semata. Hah? Fanatau Fanatau fanatu Allah azza wa jalla maka mereka pun melupakan Allah yang maha agung dan maha mulia. Wanisyanuhum lahu dan lalainya mereka kepada Allah itu innama huwa kibrun wa inadun adalah karena kesombongan dan enak keingkaran terhadap kebenaran. Wa illa fa ya'lamun. Kalau seandainya tidak karena kesombongan yang ada pada diri mereka, kalau seandainya tidak karena keingkaran yang ada pada diri mereka, maka sungguh mereka kalau akal mereka sehat, mereka tahu annalahum rabban bahwa mereka itu punya Tuhan khaliqan yang mencipta Warazikan dan memberi rizki Ansyahum minal adami yang menumbuhkan mereka dari tidak ada menjadi ada biadil hayati dalam kehidupan ini wa yumtiluhum minha dan memindahkan mereka dari kehidupan dunia ini kepada kehidupan barzak, kehidupan alam kubur. Ghairu muhtarin dalam keadaan tidak mempunyai hak pilih. Mereka tahu orang-orang ateis ini tahu bahwa mereka tidak bisa memilih sebelum lahir mau jadi mau lahir dari keluarga miskin atau keluarga kaya tidak diberi pilihan seperti itu. Mereka tahu itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak diberi pilihan untuk lahir dari keluarga mulia atau keluarga hina. Tidak diberi pilihan itu. Itu mereka tahu. Illa annahum yatafalsafun. Hanya saja mereka itu bermain filsafat wayakuluna dan akhirnya mereka mengatakan inna tabiata yallati tujidu wa tuhni bahwa uh, materi yang ada di dunia ini zat-zat yang ada di dunia ini hanya mereka sajalah yang mengadakan dan meniadakan. Mereka mengatakan dengan apa yang sering disebut dengan teori kekekalan masa, di mana mereka mengatakan kehidupan materi dunia ini hanyalah berpindah dari satu masa kepada masa yang lain, dari satu zat kepada zat yang lain. Ya. Jadi tidak ada kiamat. Yang ada ialah perpindahan dari satu zat kepada zat yang lain. Nah, mereka mengatakan demikian. Wakalu kalimatuhum adzamima. Mereka mengatakan kata-kata yang tercela dari mulut mereka yang hina itu inna in hiya illa arhamun tadbau wa ardun tablal kehidupan ini hanyalah rahim ibu yang tempat yang mendorong untuk kemudian kita lahir kemudian akan berakhir kehidupan dunia ini dengan bumi yang tablah yang menelan jasad kita dan selesai tidak ada lagi kehidupan setelah itu mereka mengatakan omongan yang seperti ini Baida suilu anet tobiati apabila mereka ditanya tentang materi kehidupan materi ini kalau kuatun bahila Mereka bilang kehidupan materi ini di sana ada kekuatan yang mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu. Ghairu annahum la yadrun an haqiqati hadhil quwwah. Hanya saja mereka tidak tahu kekuatan ini apa namanya. Mereka bilang pun oh, tidak tahu. Hah? Mereka bilang pokoknya di dunia ini dalam kehidupan materi dunia ini ada kekuatan yang menggerakkan semuanya. Ketika ditanya kekuatan itu apa? Tidak tahu. Pokoknya kekuatan materi. Begitu. Walaan sifatiha dan tidak tahu tentang sifat kekuatan tersebut. Lianna maqala mahadihi. karena omongan mereka yang seperti ini mujarradut tira wastilah ilhadi wastilah ilhadi Omongan seperti ini hanyalah semata-mata iftira, omongan palsu. Dan ini adalah istilah yang yang eh, yang dikenal di kalangan kaum ateis. Amma ahlu sunnati wa ahlul haqqi Adapun ahlu sunnah dan ahlul haq min ulama'in baik dari kalangan ulamanya wa atba'il ulama maupun dari pengikut pengikut ulama bainahum yunsibuna al-khalqa wal ijada wal imatata wal ba'da wat tasarruf al mutlaqa في عالم السماء وعالم الأرض al الله الواحد الأحد الفرد الصمد alladzi lam yu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Adapun ahli sunnah dan para pengikut ulama ahli sunnah ha Bainahum mereka yunsibunal khalqa mereka menisbahkan menyandarkan penciptaan alam ini walijab dan mengadakan seluruh kehidupan alam ini walimata dan mematikan walba'at dan membangkitkan watasarruful mutlak fi alami samai wa alami ardi dan pengurusan secara mutlak terhadap seluruh alam yang di atas, yang di langit maupun bagian yang di bumi semuanya dinisbahkan ilal ilallahil wahidil wa ilallahil wahidil ahad dinisbahkan semuanya itu dikaitkan kepada Allah yang maha esa yang tunggal yang satu as-samad al-fardis samad yang maha uh, memberi dan tergantung kepadanya seluruh makhluk Allah lam yalid walam yulat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan walam yakun lahu kufuwan ahad dan tidak ada yang sekufu sederajat dengannya. Ini keyakinan tauhid rububiyah ahli sunnah wal jamaah menggugurkan dan menentang segala pikiran-pikiran ateisme, marxisme, komunisme, ya, dan menentang segala pikiran-pikiran jahmiyah, ya, pikiran-pikiran mu'tazilah dan segala pikiran-pikiran yang merusak tauhid ulu uh, tauhid rubu rububiyah pikiran Jahmiyah merusak tauhid rububiyah. Karena pikiran ini menyatakan apa? Bahwa Allah itu adalah zat yang tidak punya sifat apa-apa sama sekali. Ini sesat, kufur. Ya. Mereka mengatakan Allah tidak bersifat. Allah tidak berilmu dan Allah tidak jahil. Allah tidak melihat dan Allah tidak buta. Allah tidak mendengar dan Allah tidak tuli katanya. Allah tidaklah ada dan Allah tidaklah tidak ada. Nah, kerancuan mereka, kesimpang siuran dan carut marutnya pikiran mereka tentang sifat-sifat Allah ini menyebabkan mereka da, ter, eh, terjatuh dalam kebingungan yang tidak ada habis-habisnya. Ahli sunnah wal jamaah menyatakan Allah mempunyai sifat. Dengan sifat-sifat kemuliaan. Dan sifat-sifat kemuliaan Allah tidak serupa dengan sifat-sifat kemuliaan yang manapun dari makhluknya. Ya, sifat-sifat kemuliaan Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan yang tidak terbatas dan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Begitu. Ahli sunnah jamaah meyakini Allah mempunyai sifat seperti yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya di dalam Al-Quran dan seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW tentang diri Allah di dalam Al-Hadis. Meyakini semua itu. Ahli sunnah menentang pikiran sesat kaum Jahmiyah yang merusak tauhid rububiyah Sebab menentang untuk beriman kepada sifat-sifat Allah itu merusak tauhid rububiyah dan menggugurkan sama sekali. Tauhid rububiyah dan mengarah kepada ateisme. Ya. Ahlus sunnah jamaah menentang pemikiran Mu'tazilah. Karena pemikiran Mu'tazilah merusakkan tauhid rububiyah. Di mana pemikiran Mu'tazilah menyatakan bahwa Allah hanya punya nama-nama yang mulia. Tetapi nama-nama Allah itu tidaklah mengandung makna sifat. Jadi nama Allah itu hanya sekedar untuk sebagai tanda bahwa Allah itu ada. Tetapi tidak mempunyai mengandungi sifat. Mereka beriman pada Asmaul Husna, nama-nama Allah tetapi mereka tidak beriman kepada sifat-sifat Allah. Ini Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah tadi tidak beriman adanya nama-nama Allah dan tidak beriman pada sifat-sifat Allah. Mutlak habis. Mereka mengingkari ya, asma'illah al-husna dan mengingkari sifatillah al-ula. Ha, kalau tentang Jahmiyah telah sepakat mereka yang mempunyai pemikiran Jahmiyah, yaitu pengikutnya Jaham bin Sofwan ini, sepakat ahli sunnah bahwa mereka yang mengikuti pemikiran Jahmiyah itu kafir keluar dari Islam karena tidak percaya adanya sifat-sifat dan nama-nama Allah. Adapun mereka yang mengikuti pemikiran Mu'tazilah yang hanya percaya kepada nama-nama Allah tetapi tidak percaya kepada sifat-sifat Allah maka ikhtilaf para ulama ahli sunnah ada yang mengatakan kafir ada yang mengatakan belum ya nah juga yang merusakkan tauhid rububiyah pemikiran asy'ariyah maturidiyah bid'ah Asy'ariyah dan Maturidiyah membatasi sifat-sifat Allah pada sifat-sifat tertentu saja. Ya. Yaitu tujuh sifat. Ini Asy'ariyah. Ya, di mana mereka mengatakan bahwa Allah itu hanya mempunyai tujuh sifat. Sifat Al-haya hidup. Kemudian al-irada berkehendak. al qudra berkuasa. Kemudian al-ilm berilmu. Kemudian al-kalam berfirman. Kemudian al sama mendengar dan al-basar melihat. Mereka hanya mempercayai tujuh sifat Allah ini saja. Selain tujuh sifat ini kalau ada beritanya di dalam Al-Quran maka diartikan kepada salah satu, dipaksakan untuk diartikan kepada salah satu dari tujuh sifat ini. Ini bid'ahnya Asy'ariyah. Kesesatannya Asy'ariyah. Kemudian datang setelah itu Abu Mansur Al-Maturidi melengkapi ditambahin enam sifat tujuh ditambahin enam yaitu wujud hijab Bakok patu lil hawadidi mau binafsihi wahdaniyah sehingga menjadi 13 sifat yang dinamakan maturidiyah setelah ashariyah ha? wujud yaitu keyakinan bahwa Allah itu ada tidak keyakinan bahwa Allah itu terdahulu Bapak keyakinan bahwa Allah itu kekal adanya. Qiyamuhu binafsihi keyakinan bahwa Allah itu berdiri sendiri. Tidak dibantu ya, oleh yang lainnya. Ah, dan ah, apa? niat keyakinan bahwa Allah itu esa. Nah, semua keyakinan ini ialah benar tentang Allah. Tetapi yang salahnya di mana? Ketika membatasi sifat Allah itu hanya 13 ini saja. Ini salahnya. Kalau Allah itu mempunyai sifat ilmu dan sebagainya, itu benar adanya. Ya, kemudian membatasi sifat Allah dan kebiasaan untuk mentakwil membelok-belokkan berita tentang sifat Allah kepada salah satu dari mana 13 sifat ini seperti rahmat. ini tidak ada dalam 13 sifat ini ya padahal berita tentang rahmat Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah terlalu banyak ya sifat Allah bahwa Allah itu mempunyai rahmat Ya, itu terlalu banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah beritanya. Antara lain Allah berfirman, "Warahmati wasihat kulla dan rahmatku meliputi segala sesuatu." Firman Allah. Ini memberitakan tentang diri diri Allah bahwa Allah itu memiliki rahmat yang rahmatnya itu meliputi segala sesuatu lah berhubung tidak ada dalam 13 sifat ini, lutus diartikan apa ya? Ah, dipaksakan untuk diartikan kepada iroda. Kehendak merahmati. Akhirnya dipakwilkan ke sana. Hah? Seperti al ghobok Hah? Marah. Allah memberitakan tentang sifat Ghobok kemarahan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah maka sifat marah antara lain Allah memberitakan di dalam surat as saf Ya ayuhalladina aman lima takulu nama la tafalu surat as saf ayat kedua kabura maktan indallahi antakulu ma la tafalu Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian berkata apa yang kalian tidak lakukan? Amat besar kemarahan Allah. Kalau kalian berkata apa yang kalian tidak lakukan. Maka di sini Allah memberitakan tentang dirinya bahwa dirinya mempunyai sifat mak, ghadab, marah. Ya. Nah, lalu ternyata orang-orang dia Asharia lihat, loh iya ya, nggak ada dari imam kita ketetapan. Dari 13 sifat ini nggak ada sifat hobok Lalu dimarahkan, eh, dimaknakan kemana? Ya sudah dimakan kepada iroda, irodatul intikom, keinginan untuk membalas. Nah, dalil semacam ini di dalam memaknakan berita tentang sifat-sifat Allah ya di dalam Al-Quran dan Sunnah akhirnya mereka pun terjatuh kepada takwil-takwil pula tentang sifat-sifat 13 ini pun mereka terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam memaknakan sifat 13 itu ya seperti mereka meng memaknakan sifat kalam. Sifat kalam yang mereka yakini ada pada Allah. Berbicara. Mereka katakan, oh kalam di sini bukan kalam dalam artian berbicara dengan suara anda, tapi dengan ibarah anil kalam. Jadi, kiasan saja tentang omongan. Nah, begitu. Akhirnya mereka mengatakan Al-Quran ini bukanlah Allah tetapi ibarahan kalamillah. Hanya sebagai ungkapan atau sebagai cerita tentang adanya firman Allah atau kalam Allah. Nah, terjatuh kepada berbagai penyimpangan-penyimpangan. Karena apa? Terbiasa untuk membuat takwil-takwil pengertian-pengertian yang menyimpang tentang sifat-sifat berita tentang sifat-sifat Allah. Nah, ini semua merusakkan tauhid rububiyah ya, pada mereka. Iya, ahli sunnah wal jamaah meyakini bagaimana sifat-sifat Allah itu tidak dibatasi oleh angka 13 atau 7 atau 20 atau angka berapa saja. Sifat Allah tak terhingga, sifat kemuliaan Allah tak terhingga. Yang diberitakan kepada kita itu bukan semuanya, hanya sebagian Ya, apa yang diberitakan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu kita yakini. Dan Allah mempunyai sifat-sifat yang sifat kemuliaan yang tak terhingga, yang sebagiannya ada pada rahasia Allah sendiri. Ya, dan sifat-sifat Allah itu kita yakini apa yang diberitakan dalam Al-Quran wal Hadis kita yakini adanya dengan tidak membelokkan kepada makna apapun daripada makna-makna selain apa yang tertera makna zahir yang tertera dalam uh, ayat dan hadis itu dan adapun kaifiahnya tentang bagaimananya sifat Allah itu kita serahkan kepada Allah kita katakan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah yang tak terhingga pula tidak serupa dengan apapun Allah berbicara tidak serupa dengan cara bicaranya siapapun. Allah berkehendak tidak seru, uh, tidak serupa dengan kehendak siapapun. Allah mencintai dengan cara cinta yang tidak serupa dengan makhluk manapun. Allah membenci dengan tidak serupa dengan kebencian makhluk yang manapun. Allah mempunyai dua mata, dengan tidak serupa dengan kedua mata makhluk manapun. Karena diberitakan Allah mempunyai dua mata. Allah mempunyai dua tangan dengan tidak serupa dengan kedua tangan makhluk manapun. Karena diberitakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang kedua tangan Allah Allah mempunyai betis dengan ber, tidak serupa dengan betis siapapun dari makhluk karena Allah memberitakan dirinya punya betis di dalam Al-Quran Allah tertawa dengan tertawa yang tidak serupa dengan tertawa siapapun dari makhluk dari makhluk itu Hah? tertawa Allah sesuai dengan kebesaran dan dan keagungannya dan Allah mempunyai sifat-sifat yang tak terhingga tentang kemuliaannya. Nah, begitu ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan apa yang diberitakan di dalam Al-Quran, sunnah, maka dipercayai seperti itu. Ya, dan tidak dibatasi pada angka tertentu. Demikian pula Allah mempunyai nama-nama yang agung, Asma'ilal husna nama-nama Allah yang baik yang mempunyai makna sifat-sifat yang agung. Nama-nama Allah mempunyai makna sifat-sifat yang agung. Demikian ahlus sunnah jamaah menjaga ketauhidannya kepada Allah dalam rububiyahnya dengan mempercayai nama-nama Allah Asmaul husna dan mempercayai sifat-sifat Allah yang mulia asma'illah al-husna wa sifatillah al-ula wa minal ihsani fil aqidati al imanu bidatillahi wa asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula dan termasuk daripada ihsan dalam perkara aqidah. Ha? ialah beriman kepada zat Allah adanya zat Allah dan beriman kepada nama-nama Allah yang mulia asma'illah al-husna dan beriman kepada sifat-sifat Allah yang tinggi. Alal wajhi alladhi yardallahu tabaraka wa ta'ala anhum imanan bidatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dengan cara beriman yang Allah ridhai ya, terhadap mereka dalam beriman kepada zat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah biduni tashbihin atau tamtilin dengan tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu dengan sifat-sifat dan nama-nama para makhluknya. Wabiduni takwilin, wala tahrifin, wala ta'filin dan juga dengan tidak mentakwilkan, tidak menyimpangkan maknanya kepada makna-makna lain dari mana zahir kalimat yang ada di dalam ayat dan hadis itu wala ta'til dan tidak menafikan makna yang ada secara bahasa makna yang ada secara bahasa hal eh, bal yadahu mabsutatan tunfiqu eh, yunfiqu kaifa yasha bahkan kedua tangan Allah itu terbentang Allah mem membelanjakan memberi infak kepada siapa yang dikehendakinya kedua tangan Allah itu diartikan tangan diartikan kedua tangan. Karena secara bahasanya demikian artinya. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah yang maha pengasih. Beristawa. Istawa itu artinya secara bahasa ala wartawa berada di atas. Di atas arsnya. Di atas makhluk yang paling tinggi. Yaitu ars. Makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi yaitu ars. Allah berada di atas arsnya. Hah? Dengan cara berada di atas ars itu tentunya dengan cara yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tidak serupa dengan keberadaan benda apapun makhluk apapun yang berada di atas Nah, Ahlus sunnah meyakini demikian Ya. Dengan tidak mentakwil, tidak membelokkan kepada makna lain. Orang Asyairah istawa di dalam ayat ini mereka artikan istaula. Istaula artinya kudra, berkuasa. Diartikan kepada makna sifat kudra. Karena sifat ulu, sifat bahwa Allah itu berada di atas, itu tidak ada di dalam 13 sifat itu. Nah, akhirnya dibelokkan kepada Makna apa? Kudroh. Istaulah berkuasa di atas. Eh, berkuasa atas arsnya. Nah, ahlu tidak mengenal takwil-takwil yang semacam itu. Pembelokan makna yang semacam itu. Ahlu mengartikan semua berita tentang sifat-sifat Allah dengan tidak membelokkan kepada makna lain dan tidak mentaati tidak mengatakan, wah oh, ini ayat mutasyabihat, nggak boleh kita artikan ini, nggak ada artinya. Anda, ah, tidak demikian ahli sunnah wal jamaah. Ya, nah, bal alal sahih bahkan diartikan oleh ahli sunnah dengan sisi yang benar sesuai dengan makna bahasa bahasa Arab. Nah, apa yang tertera itu dimaknakan seperti itu dengan tidak diartikan kepada makna yang lain. Kama amarahumullah azza wa jalla wa 'allamahum. Sebagaimana hal ini Allah perintahkan kepada mereka dan sebagaimana Allah ajari mereka di qawlihi laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir dengan firman Allah uh, yaitu pernyataannya laisa kamitsli syai'un tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun wa huwa samiul basir dan dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat ya walhamdulillah ahli sunnah meyakini demikian sehingga ahli sunnah dengan mantap ketika berdoa minta ke atas menengadahkan kedua tangannya ke atas karena yakin Allah berada di atas Hah? dengan demikian diperkenalkan melalui manhaj ahli sunnah wal jamaah melalui metodologi ahli sunnah wal jamaah melalui tariqah ahli sunnah wal jamaah diperkenalkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi untuk berkenalan dengan Allah dari dekat menengadah ke atas karena meyakini Allah berada di atas dan juga ahli sunnah wal jamaah meyakini Allah turun ke langit dunia pada sepertiga terakhir malam setiap sepertiga terakhir malam sampai terbit fajar untuk mendengarkan doa dari hambanya untuk mendengarkan taubat dan istighfar dari hambanya ha ahli sunnah meyakini itu karena diberitakan di dalam hadis sahih diyakini yang demikian seperti itu tentang Allah turun ke langit dunia dan pada saat yang bersamaan Allah tetap berada di atas arasnya loh kok bisa masa pada saat yang bersamaan Allah berada di atas arasnya dan pada saat yang bersamaan Allah turun ke langit dunia loh memang demikianlah Allah berbeda dengan makhluknya kalau makhluknya menempati satu tempat maka dia berarti tidak ada di tempat lain. Makhluknya sangat terbatas dengan ruang dan waktu. Allah tidak terbatas dengan apapun. Allah Maha Kuasa untuk turun ke langit dunia dan pada detik yang sama Allah tetap berada di atas arasnya. Hah? Begitu karena memang Allah berbeda dengan makhluknya walam yakun lahu kufuwan ahad tidak ada yang serupa sekubu setingkat dengan Allah apapun ya nah nah ilahuna ya kawan ada pertanyaan sebelum ditutup